طيب بسم الله الرحمن الرحيم احوالي في الله أعزني ويسكم الله نعم اقرأ يا أخونا Pak من bin تفضل talabu bil wa'id bahwa su'ubatihi wa mailuhu dunia baria Fala ikhlasu lahu wa'duhu Rasani ya talabu bil maw'idah Bil maw'ud Bil maw'ud Fa'ina hubat dunia Kod Sahula at-sarina al-jibril akhirah Wa ta'limihim ad-dunya Wa ta'limuhum Ansahum ta'limah ulama'i Walaysa li mu'minin Fajidila nafsahum طيب جزاك الله خيرا فهذا مختصر من أحبار من وعد الأمراء kata mu'alif Maka ini adalah ringkasan Dari khobar-khobar Jadi sebuah nasihat Kepada para pemimpin-pemimpin negara Atau gubernur Ini Ini boleh sebutkan Faman aroda ziyadah falyandur maka barang siapa yang menginginkan ziyadah keterangan yang lebih lengkap maka lihatlah falyandur fi al-misbah al-mudi yaitu kitab al-misbahu al-mudi ini kitab parangan beliau artinya ingin melengkapi kisah-kisah yang disebutkan oleh mualif di sini yaitu yang meringkas Ibnu Qudama al maghdisi maka lihatlah dalam kitab tersebut Al-Misbah Al-Mudi ini ini kata beliau <clears throat> jadi banyak ya kisah-kisah disebutkan oleh beliau tentang masalah imam seorang ulama memberikan nasihat kepada para pemimpin negara atau pemimpin suatu provinsi ini ini demikian ini sangat banyak <clears throat> wa hadhihi kanat siyarul ulama dan ini adalah sejarahnya para ulama dan kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam fil amri wal bil ma'ruf perintah dalam satu kebaikan dan mencegah dalam suatu kemungkaran. Ini kebiasaan mereka ketika memberikan satu nasihat. Wakilat mubalatihim bi satara bi bi satwatil salatin dan sedikitnya perhatian mereka artinya mereka tidak memperdulikan dengan kemarahan kemarahan para para penguasa ini biasa ya seorang manusia kadang mungkin takut nanti jangan-jangan dimarahi ya digini gini macam-macam ketika mau mendatangi suatu penguasa maka di sini para a'immah ya tidak memperdulikan tidak ambil pusing enam ini isaron diikomati haqqillah karena dalam rangka namun untuk menunaikan untuk mendahulukan yaitu haknya Allah taala nam ala toqatihim di atas nam takutnya kepada para penguasa ini daripada takut kepada para penguasa maka mending ya takut kepada Allah taala didahulukan takutnya kepada Allah taala hak Allah nam dalam satu kebaikan didahulukan Jangan sampai mengorbankan prinsip agama kemudian dia takut dengan para penguasa. Leni. Dan resikonya memang sangat berat ya, resikonya ketika datang kepada mereka untuk memberikan suatu pengarahan. Ini mungkin tersinggung ya nanti akibatnya lebih-lebih ketika dia mungkin sebagai pejabat akan dipecat ya jabatannya wakil presidennya akan dicepat akan dicopot kemudian sebagai gubernurnya misalnya akan dicopot ketika berani beraninya mau memberikan nasihat mau mencegah kepada pemimpinnya kepada khalifahnya pimpinan yang tertinggi dan nah, ini sangat berat resikonya ini <clears throat> tapi mereka sangat berani kenapa para ulama tabiin mereka berani karena illa anna salatin kanu ya'rifuna haqqal ilmi wa fadlah karena mereka ya para penguasa kajian mereka mengetahui hak sebuah ilmu dan keutamaannya jadi di antara para penguasa-penguasa apakah daulah Umayyah ataukah daulah Abbasiyah mereka nah, mengenal sebuah ilmu mengenal suatu keutamaan ilmu dan mereka juga mendengar dari para ulama, para tabi'in mereka orang-orang yang berilmu tahu sangat tahu sehingga dengan inilah mereka berani untuk menyampaikan satu ke kebenaran manusia mungkin ya jatuh kesalahan biasa sehingga para penguasa pun terjatuh dalam satu kesalahan itu juga mungkin sudah kebiasaan mereka karena mungkin takut kedudukannya akan turun para pengikutnya akan menjauh darinya sehingga dia berusaha untuk mempertahankan sebagai penguasanya nah, di sini andilnya para imam andilnya para penguasa untuk memberikan satu nasihat kepada para umarok nah ini Alhamdulillah ya bagaimana para imah mereka bukan nasihat dan sebagian mereka yang mengenal ilmu yang mereka takut kepada Taala kebanyakan mereka menerima nasihat tersebut tidak tersinggung tidak marah malah menerima ini terbukti ketika zaman Abbasiyah Khalifah Harun Ar-Rasyid ini bagaimana tak beliau mendengar suatu bait-bait syair sampai mereka sampai beliau ya pingsan ketika mendengar nasihat bait-bait syair tersebut. Ada yang hafal baitnya? Nam man sayyidkur dilahab Utkur bait syair min Abi Atahiyah Aiyah, ahsanta Allah barik fikum. Ini. Ini di antara khalifah yang sungguh sangat mengenal nasihatnya di antara para imam nam yaitu sebuah syair dan kalian aman dari satu kematian walaupun apa sekejap nam ataupun senafas jangan kalian merasa aman ini Walaupun engkau mencegahnya, engkau menghalang-halanginya dengan hijab muahai khalifah, dengan para pengawalmu, dengan para penjagamu yang kokoh, yang kuat, berlapis-lapis pengawal. Sen merasa aman dari suatu kematian. lam bi anna sihamal maut qasidatun. Ketahuilah bahwasanya panah suatu kematian itu akan sampai tujuannya. Nah, enggak peduli siapa dia. Enggak peduli Nam hijabnya apa? Benteng-benteng yang kokoh, pengawal-pengawal yang kuat, nggak peduli akan bisa masuk pada tujuannya. Likulli mudjari'in minna wa mutarisin. Setiap yang mereka pakai baju bersihkah di antara kami ataukah mereka yang pakai perisai untuk mengkokohkan jiwanya, fisiknya. Ini engkau mengharapkan terju anajata walam tasluk masalikaha engkau mengharapkan keselamatan tapi ternyata enggak menempuh jalan keselamatan tersebut sesungguhnya ina safina telah tajri ala yabisi dan sesungguhnya enam yaitu sebuah sampan itu enggak akan berjalan di atas yang kering ini sampan, perahu ya. Gak akan berjalan di daratan, gak akan berjalan. Dia akan berjalan di atas air. Demikian. Ini disebutkan dalam wahyu Ibnu Hibban dalam Rodotul U'ala maka beliau ketika mendengar syair ini subhanallah ya hatinya nam terasa kemudian beliau pingsan mendengar bait-bait syair tersebut ini <clears throat> dan juga di antara nasihat juga Muhammad Ibnu Wasi yang kemarin kepada siapa? Gubernur siapa kemarin? Pak Fahrudin Gubernur Basroh ya. Apa nasihatnya? Apa Imam? Dan juga nasihatnya lupa ya. Taib. Labaksa. Jadi <clears throat> sangat banyak ya di antara para aimah berikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin suatu negara. Sudah kita baca satu persatu dari Umar Ibn Abdul Aziz ya. Kemudian dari Sulaiman Ibn Abdul Malik, kemudian dari Umar Ibn Hubairah, gubernur Irak. Nah, ini dinasihati oleh Hasan Al-Basri ketika beliau takut kepada Yazid Nam bin Abdul Malik karena perintah-perintahnya, karena surat-suratnya untuk begini begitu yang melisihi sesuatu kebenaran, maka Umar ibnu Hubairah memanggil seorang ulama besar Hasan al Basri dan As Asyabi untuk musyawarah bagaimana solusinya. Maka beliau nasihatkan, hendaklah kalian wahai gubernur untuk mendahulukan haknya Allah untuk takut hanya pada Allah jangan takut dengan Yazid bin Abdul Malik. 6. Kita lanjutkan. Nah, ini, ini antara 6 sebab mereka para imam berani ya untuk mendatangi untuk memberikan nasihat pada mereka tidak takut dengan resiko. <clears throat> Sebabnya adalah karena mereka para umara para pemimpin mengetahui haknya ilmu dan juga keutamaannya wa yasbiruna ala madadi mawa'idi haula'i maka mereka pun bersabar ini dengan sebab ini ya dengan sebab mereka mengetahui maka mereka pun bersabar nam di atas mengunyahnya nasihat-nasihat dari para ulama ulama-ulama mereka yang datang mereka sahabat menerimanya nasihat tersebut. 6. Kecuali di antara mereka imam ya seorang gubernur yang sangat jahat yaitu Yazid apa? <clears throat> Yazid Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini dinasehati para ulama ya malah di apa? penggal kepalanya. Lagi sembelih. Ya Hajat Ibnu Yusuf di antara korbannya adalah Sa'id ibnu Zubair, seorang tabi'in. Dan juga di kalangan para sahabat ada Abdullah ibnu Zubair. Ini. Ini adalah perbuatan Hajat ibnu Yusuf al-Thaqafi. Sangat kejam. Dibunuh ya. Ulama-ulama di tangan dia. Walladhi arahu al-an Dan yang nampak oleh saya untuk zaman sekarang Yaitu zamannya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman Ibnu Nam Al-Maqdisi Rahmatul Alaihi Itu adalah Al-Harb Minas Salatin Lari dari para penguasa Artinya enggak mau menasehati Ini enggak mau menasehati bahwa al-aula. Padahal keadaan mereka nam ini aula. Gimana enaknya? ini lebih pantas. Lebih pantas. Sering terjadi. Lebih pantas. Apa sebabnya? karena mereka betul-betul tahu ilmu ya tahu dan mereka sering bertemu dengan mereka para penguasa fa in qudira liqaun jika memang ditakdirkan ketemu ini ya peluangnya sangat banyak bertemu dengan mereka nam bertemu tapi mereka nam meninggalkan untuk nasihat dan ketika ditakdirkan betul-betul ketemu nam dengan mereka para penguasa ini iktana'a bilutfil mau'idati hasbu ini ya ini mencukupkan dengan lemah lembut nasihatnya fahasbu cukup artinya ini apa cukupnya orang-orang yang ketika menasihati yakni dengan jalan basa-basi lembut tapi basa-basi ya tidak menasehati untuk ingkel mungkar tidak tapi mereka dengan dengan bahasa-bahasa yang basa-basi ini senyum murah senyum nggak mau tegas dengan mereka. Memang nasihat penuh dengan kelembutan di atas ilmu. Tapi yang dimaukan di sini adalah lemah lembut dengan dasar prinsip bahasa basi mudahana mujamalah. Ini. Ini zaman beliau banyak. Nah, lebih-lebih zaman sekarang. Ini zaman sekarang sangat banyak orang yang berbahasa basi dengan para penguasa apakah dari kalangan yang paling bawah dari penguasa yang paling bawah Pak Lurah atau mungkin ya seorang dengan bupati kemudian meningkat dengan seorang gubernur terus sampai ke atas ini banyak mereka ketika bertemu dengan mereka banyak berbahasa basi dalam rangka untuk memang mungkin mendapatkan dunianya diulurkannya sebuah dana nah ini, ini apa prinsip mudahanah prinsip muja mujamalah walidhalika sababan oleh karena ini kenapa mereka berbuat demikian ada dua sebab ada dua sebab mereka punya prinsip yang demikian ahuduhuma yang pertama di antara keduanya adalah yata'allaq bil wa'id yang pertama adalah karena suatu faktor yang menasehatinya terkait dengan yang menasehatinya. Ini orang yang datang untuk menasehatinya. Wahwa so su'u Dia yang menasehatinya adalah niatnya jelek. Niatnya kurang bagus, bukan lillah, fillah, bukan. Tapi tujuannya sangat jelek wa miluhu ila dunya condongannya kepada dunia waria dan ria ini sehingga di sini falayah lusulahu wa'duhu maka nasihatnya enggak menjadi ikhlas untuknya dan ini faktor yang pertama terkait dengan yang menasehatinya jadi niatannya sangat jelek yaitu karena kecondongan dia terhadap dunia dia datang ke suatu mungkin pemerintahan tapi untuk apa ya ini untuk ya biar dia mungkin diangkat sebagai pejabat atau mengalirnya sebuah dana kepada dirinya atau mungkin ria leni ilat dunia ini unsur yang pertama faktor yang pertama sehingga terjadilah basa basi demi mendapatkan tujuan utamanya yaitu sebuah jabatan ini wasani dan yang kedua yata alak bil ma'ud yang kedua adalah faktor terkait dengan yang dinasehatinya yang dinasehatinya fa inna dunya qad syakhola aksarina an dzikril akhirah maka sesungguhnya cinta terhadap dunia sungguh ini akan menyibukkan kebanyakan orang-orang kaum muslimin Nah, jadi dia berpikir dengan akhirat ini terlupakan akhiratnya dia tersibukkan dengan dunianya ketika di dalam hatinya sudah cinta hubut dunia maka dia tersibukkan dia ini kecintaan ini akan menyibukkan kebanyakan orang dari berpikir kepada akhirat berzikir dengan suatu kematian, berzikir dengan akan kembalinya ke negeri akhirat, adanya surga dan neraka. Sibuk ya, siang malam untuk mencari harta, untuk mencari dunia. Nah, sehingga bagaimana akhiratnya, bagaimana amalan solehnya sudah sangat sedikit sekali untuk dia amalkan. Ini ini faktor yang kedua wa ta'dimuhumud dunya ansahum dan pengagungan mereka terhadap dunia yang mereka berbetul silo terhadap dunia ini menjadikan lupa mereka nah mengagungkan para ulama untuk memuliakan para ulama ini demikian ini faktor yang kedua jadi mereka karena jauh dari ilmu enam tersibukkan dengan dunia Nah ini menjadikan mereka lupa Lupa akan untuk memuliakan para ulama Untuk ikhtiram pada para ulama Nah ini Terutama sekarang-sekarang ini Berapa orang yang banyak berilmu Mereka kurang perhatian dengan seorang yang alim Enggak perhatian dengan adanya majelis taklim Kurang semangat untuk mencari ilmu Ya karena mereka dalam hati mereka sudah Hubud dunia walaisal mu'minu an yudilla nafsah maka tidaklah bagi seorang mukmin tidak pantas untuk dia menghinakan dirinya nah dengan cara menjauhkan dari majelis taklim menjauhkan dari sebuah ilmu dihinakan dirinya ini enggak enggak pantas akhir akhiru kitabil amr bil ma'ruf akhir kitab masalah al-amr bil ma'ruf Kemudian wanahyu anil mungkar. Naam, wa dzakar musannif di sini musannif menyebutkan sebelum akhir pembahasan itu beliau menyebutkan fis sama wal wajdi. Beliau menyebutkan masalah pendengaran wal wajdi. Naam. <clears throat> musannif, siapa musannif di sini? Wa dzakara al musannif. Imam Al-Jauzi. Taib. Jadi Al-Alim Kabir di sini yaitu <clears throat> Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi. Jadi beliau menyebutkan jadi asli kitab ini adalah awalnya Ihya Ulu Ulumuddin. Kitabnya orang-orang ya NU terkenal, orang-orang tetangga orang-orang sufi ya. Ini yang berapa jilid semuanya Pak Umar? Imam tahu Ihya Ulumuddin berapa jilid? Kurang lebih tiga atau empat tergantung cetakannya. Ini ya. Ini yang cukup tebal kitabnya. Jadi maroji dari referensi yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah di Indonesia, apakah di luar negeri. Ini maraji-nya demikian. Sehingga Ibnu Jauzi ingin merangkum ya karena orang awam sangat tertipu dengan kitab Ihya sehingga beliau Imam Al-Jauzi merangkumnya yang benar. Hadis-hadisnya memang sahih karena 99% hadisnya Ihya Ulumuddin adalah imma doif, imma mautu, imma apa? Yani al-muhim tidak bisa dipakai. tidak bisa dipakai hujah. Sehingga beliau mengarang meringkas apa-apa yang memang benar ini dinamakan Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Nah, kemudian diringkas kembali Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Maqdisi rahmatullah alaihi yang di hadapan kita. Demikian, ini di sini Imam Al zuzi sebelum akhir pembahasan maka beliau akan menyebutkan masalah as-sama wal wajdi. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Allah alam bisawab. Ilahuna tafadhulu hattakumullah.